Asasuhu al haq wasailuhu wa tariqatuhu al haq wa ahdafuhu al haq. Asas ta'awun adalah kebenaran wasilah-wasilahnya, cara-caranya, tariqah-tariqahnya sesuai dengan kebenaran Tujuan-tujuannya untuk membela kebenaran Bobit yang kedua Ialah At-ta'awun Fi majalil amalil jama'i Kaddakwah Tarbiyah Wal jihad Fisabilillah fihi nizamun tahta qa'idati syura asy-syar'iyyah bertawun pada amal-amal yang melibatkan banyak orang namanya amal jama'i Ta'awun di dalam perkara-perkara yang melibatkan banyak orang Semacam dakwah, semacam tarbiyah, semacam jihad Fisabilillah Di situ ada nizam Ada sikap koordinasi Di bawah kaidah musyawarah syariah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka kaum muslimin adalah musyawarah di antara mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk mengajak para sahabat bermusyawarah di dalam dakwah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam perkara ini. Ini perkara yang sangat jelas. Jadi ta'awun itu harus ada koordinasi. Ta'awun itu harus ada tasyawur. Saling bermusyawarah. Ini ketika ta'awun itu melibatkan banyak pihak. Ta'awun untuk memperjuangkan dakwah salafiyah Ta'awun untuk tarbiyatul ummah, membina umat. Ta'awun untuk tarbiyah, pendidikan-pendidikan. Ta'awun untuk jihad Fisabilillah Dan yang lain-lainnya dari amal-amal jama'i. Harus ada koordinasi. Namanya nizam. Harus adanya koordinasi dengan koidah musyawarah. Di situ tidak ada tanzim. Tahu tanzim? Antum harus beda harus bisa membedakan antara nizam dan tanzim. Kalau nizam itu koordinasi ya Koordinasi dengan prinsip musyawarah. Kalau tanzim itu sudah ada yang namanya struktur. Ayo antum, ada strukturnya. Ada pimpinan pusat, ada wilayah, ada daerah, ada kecamatan, ada kelurahan. Yang di situ sudah ditetapkan ADART. Itu namanya tanzim. Ini hizbiyah. Sehingga dalam melaksanakan perkara ta'awun tidak boleh ada tanzim. Tidak boleh ada yang namanya al-wala wal bara yang bayiqah cinta dan benci yang sempit, cinta dan benci yang dibangun di atas dakwah di bumi ayu, misalkan begitu. Atau al walak wal yang sempit dibangun di atas lembaga pendidikan tertentu. Ini hisbiah Tidak boleh ada. Yang ada hanya sifatnya koordinasi. Yang ada hanya sifatnya musyawarah. Yang ada hanyalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan bencinya karena Allah. Adanya al-wala wal bara di atas sunnah. Ini yang syar'i. Ini dhabit tarakallahu fikum membedakan sekali lagi antara ta'awun syar'i dan tajammu' hizbi. Paham insyaallah ya? Sekarang antum sedang mengupayakan sebuah tarbiyah Islamiyah di tempat antum ini, langsung di bumi ayu ini. Ingin membuat yang namanya pendidikan setingkat atfal, setingkat tahfidzul Quran, setingkat lanjutan, setingkat yang dewasa remaja, masjid, ini, itu dan segala macamnya, lembaga tarbiyah. Itu diizinkan dan dianjurkan ketika babnya ta'awun al biru taqwa. Ciri-ciri ta'awunnya ketika di situ hanya dilakukan koordinasi. Harus koordinasi dan bermusyawarah yang terbaik. Tapi ketika sudah terjadi yang namanya tanzim, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tarfiyah Bumi Ayu Fulan, fulan, fulan Dia punya cabang di bawahnya lagi Dewan Pimpinan Daerah Bumi Ayu atau daerah mana Dewan pimpinan cabang, dewan pimpinan ranting dan segala macamnya. Lalu membangun al-wala wal barok yang sempit di atas tarbiyah tadi. Yang mendukung tarbiyah kami, sahabat kami, teman kami, ahlan usahla. Yang nggak mendukung musuh kami. Itu namanya hizbiyah. Bahasa mereka at-tajammu'ul hizbi. Anda bukan melaksanakan ta'awun syar'i, Anda sedang membuat paguyuban hizbiyah Banyu uh, ayu. Antum harus membedakan. Bedakan antara nizam dengan tanzim. Ada muhimun jiddan. Ini dua kaidah penting barakallahu fikum. Semuanya diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fikum. Jadi ketika antum ta'awunnya bil haq dengan kebenaran di atas al haq bertujuan untuk membela al haq, Anda ta'awun syar'i alal birri wat taqwa. Pertentangan dengan prinsip ini namanya ta'awun al ismi wal udwan disebut dengan tajammu hizbi. Ketika Anda dalam ta'awun bermusyawarah menggunakan nizam koordinasi sesuai dengan Alkitab Sunnah, al-wala wal baroknya dengan kitab sunnah, dengan Islam, dengan sunnah, bukan atas nama lembaga, ta'awun syar'i. Yang berseberangan dengan prinsip tadi namanya ta'awun ala ismul udwan disebut dengan tajammu' hizbi. Paham belum? Ada ketentuannya ya. Dhafid yang ketiga ialah at-tamayyuz fit ta'awun. Ini juga sangat-sangat penting. Yang membedakan antara ta'awun syar'i, ta'awun al-birri wa taqwa dengan tajammu' hizbi tadi. Ta'awun al-ithmil udwan, yaitu prinsip tamayyuz dalam bab ta'awun. Tahu tamayyuz? Tamayyuz ya kan menunjukkan mizah dengan sunnah. Betul-betul murni bersih dalam perkara ta'awun di atas sunnah bersama dengan ahlu sunnah dengan orang-orang yang di atas sunnah yakni at-ta'awun ma'a ahli sunnati wal haq wa la yata'awan ma'a sahibil ahwa'i wal bid'ah yakni ta'awunnya saling bantu membantunya gotong royongnya itu bersama dengan orang-orang yang di atas sunnah tidak bertahun dengan orang-orang yang menyimpang. Tidak bertahun dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini prinsip. Ashabul ahwa'i wal bid'ah khawanah. Mereka semuanya para pengkhianat agama. Para pengkhianat agama. Tidak boleh diajak ta'awun dalam perkara dakwah. Tidak boleh diajak ta'awun dalam perkara tarbiyah. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah afwan Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal ya Afwan. Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Ahmad oleh Ibnu Al-Jauzi di halaman 238 Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah menyatakan inna ahlal bid'ah wal ahwa la yanbaghi ayyusta'ana bihim fi syai'in min umuril muslimin fa inna fi dzalika a'dhamu ad-darar 'ala din kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata beliau sesungguhnya ahlul ahwa'i wal bid'ah tidak semestinya diajak ta'awun di dalam satu perkara pun dari perkara-perkara kaum muslimin Sebab di situ terdapat kemalborotan yang sangat besar pada agama ini. Wadih warahmatullahi Nah, ikhwan, kalaupun ada dari sebagian ulama kita yang membolehkan ta'awun dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam perkara-perkara dakwah, dalam perkara-perkara tarbiyah, dalam perkara taklim, mereka menetapkan beberapa persyaratan. Ini perlu saya sampaikan. Tayyib, sebagian ulama yang membolehkan ta'awun dengan ahlul bid'ah mempersyaratkan satu ialah ayyakuna ma'rufan bin nushi lil muslimin. Dia dikenal ma'ruf menasihati kaum muslimin. Menasihati kaum muslimin. Yang kedua Allah yu'rafa anhu Ghishul muslimin Tadayyunan wala khuluqa Tidak dikenal Dari pelaku bid'ah tadi Tindakan menipu agama kaum muslimin Atau menipu akhlak kaum muslimin Tidak pernah membuat makar Tidak pernah melemparkan syubhat Tidak pernah membuat pengkaburan-pengkaburan agama dan segala macamnya. Yang kedua. Ketentuan yang ketiga ialah indah darurah. Itu diperbolehkan ketika kondisi darurat. Tidak ada lagi alusunat wal jamaah yang bisa diajak ta'awun dalam perkara-perkara dakwah tadi atau tarbiyah tadi atau taklim tadi atau misalnya Indah darurah. Dan yang keempat, ma'al hadar min bida'ihim wa afkarihim disertai dengan waspada kewaspadaan terhadap bid'ah-bid'ah mereka dan pemaham-pemahaman mereka sangat ketat sangat-sangat ketat persyaratannya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan Afwan Ibnu Taimiyah rahimahullah ya ini matanya kembali kabur eh? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-28 halaman 212 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan fa in ta'azzara ada uzur fa in ta'azzara iqamatul wajibat min al-ilmi wal jihad wa ghairi dzalik illa biman fihi bid'atun madarratuha duna madarrati tarkil wajib kana tahsilu maslahatin wajibah ma'a mafsadatin marjuhatin ma'ahu khairan minal aks kata beliau rahimahullah apabila sudah tidak mungkin lagi uzur, ini kondisi darurat. Apabila sudah tidak mungkin lagi menegakkan kewajiban-kewajiban agama seperti menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, seperti berjihad di sabilillah atau yang semisal itu, kecuali harus dengan seseorang yang ada pada dia pemahaman bid'ah. Tetapi kemaldorotannya jauh di bawah kemalborotan ditinggalkannya kewajiban tadi. Maka menggapai kemaslahatan yang wajib disertai dengan mafsada yang lemah, yang ringan itu lebih baik daripada sebaliknya. Di sini beliau menyebutkan satu ketika ada uzur darurat kemudian barakallahu fikum mempertimbangkan maslahatan madarat terkait dengan bertahun dengan orang-orang yang punya bid'ah padanya. Kaidahnya maslahat yang tercapai, maslahat yang wajib yang tercapai lebih besar dibandingkan dengan mafsadat yang ditimbulkan dari ta'awun bersama dengan eh, orang-orang yang menyimpang tadi. Intinya para fikum seperti yang disebutkan tadi. Maka selama masih ada ahli sunnati wal jamaah Selama masih ada SDM SDM dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah tidak diperbolehkan mengajak ta'awun hizbiyin atau ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam mengurusi perkara kaum muslimin atau membina umat Islam atau mentarbiah umat Islam atau mendakwai umat Islam atau dalam perkara dakwah, taklim, jihad dan semisalnya. Itu namanya tamayyuz. Inilah yang membedakan antara ahlu sunnah salafiyin dengan mumayyi'in dengan ahlu tamyi' al-mukhadzilin ini bedanya kalau mereka yang penting tujuan tercapai maka mereka bisa bertawun dengan siapapun mereka bertawun dengan ini dengan itu dengan fulan dengan alan Hada masbu banyak syubhatnya, hada maftun ali fitnah, hada sahibu hawa, hada hizbi macam-macam. Mereka bisa seperti itu. Itu ahlu tamyi, ahlu takhzil, mukhadzilin, barakallahu fikum. Itu penyimpangan manhaj. Sementara ahlu sunnah, salafiyin, betul-betul mutamayyiz, punya tamayyus dalam bab ini. Tidak mungkin bertawun kecuali bersama dengan ahlu sunnah. Tidak mungkin yang namanya ta'awun dalam perkara tarbiyah atau membina umat atau berdakwah atau semisalnya melainkan bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah kecuali kondisi darurat dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang disebutkan oleh para ulama baru mereka bertahun dengan terpaksa bersama dengan orang-orang yang menyimpang barakallahu fikum ini prinsip ya jangan atas nama tarbiyah Wah Ustadz, walahan Ustadz, muridnya banyak ini. Gurunya tidak ada Ustadz. Akhirnya membuka pendaftaran rekrutmen guru. Dengan tanpa ada klasifikasi. Yang penting sesuai dengan standar yang diinginkan. Masuk yang namanya salafi masuk atau mendaftar yang namanya sururi, yang namanya ikhwani, yang namanya fulan, yang namanya alan, semuanya masuk, ditampung, diterima dengan alasan tarbiyah. Ini penyimpangan manhaj. Ini penyimpangan dalam perkara tarbiyah. Itu bukan namanya ta'awun syar'i. Itu sudah melanggar syar'i. Baraklah kecuali kalau sangat-sangat darurat kondisinya. Nama ya ikhwan. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Dhabit yang ke berikutnya. Dhabit yang berikutnya adalah at-ta'awunu syar'i. Ini juga sangat penting ya, ikhwan. At-ta'awunu syar'i la yatahaqqaqu illa bi amrayn al-ijtima' wa wihdatul kalimati 'alal haqq wa tarku asbabil khilafi wat tanazu' ini kaidah muhimmah dengan kaidah ini akan berjalan dengan bagus ta'awun tadi ta'awun syar'i tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara Tayyib Ta'awun alal firri wa taqwa, ta'awun syar'i tidak mungkin terwujud kecuali di atas dua perkara, dengan dua perkara. Yang pertama ialah al-ijtima' wa wihdatul kalimah alal haq. Harus bersatu dan menyatukan kalimat, visi dan misi di atas kebenaran. Harus satu kata harus satu visi, satu misi, satu langkah, bersatu, kuat. Tapi di atas kebenaran Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua, harus meninggalkan semua sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab danazuk persengketaan apapun apapun dari ucapan-ucapan kondisi-kondisi tindakan-tindakan gerakan-gerakan yang membuat terjadinya ikhtilaf perpecahan perselisihan perseteruan persengketaan harus disingkirkan ditinggalkan itu komitmen bersama baru akan berjalan dengan bagus ta'awun syar'i tadi gotong royong secara syar'i di atas kebaikan dan ketakwaan ini prinsip ya. Tidak bakal mungkin antum bisa ta'awun dengan baik kalau terjadi yang namanya iftirak. Yang ini bersengketa dengan yang itu. Fulan berseteru dengan si Alan. A ribut dengan B. Ya kapan ta'awunnya mau ribut sendiri. Bagaimana mungkin jalan ta'awun dalam tarbiyah ini kalau terjadi yang namanya ikhtilafat kathirah, perpecahan yang banyak. Yang ini punya kalimat A, ide A, yang itu punya ide B. Fulan punya planning A, B punya planning lainnya lagi. Tidak pernah diupayakan disatukan di atas al-haq. Yang nggak mungkin ta'awun, ujungnya jalan dewi-dewi. Ini konsep yang sangat penting. Ini disebutkan dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh al Uthaymin rahimahullah. Saya bacakan langsung kalimatnya beliau. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibn Uthaymin di juz yang ketujuh halaman 128 dan setelahnya. Belum mengatakan di sini. Fal wajibu alaina kata beliau rahimahullah. Fal wajibu alaina jami'an ru'atan wa ra'iyah an naquma bima aujaballahu alaina min at-tahabub wat ta'awun 'alal birri wat taqwa wal ijtima' 'alal masalih linakuna minal faizin. Beliau mengatakan wajib atas kita semua kaum muslimin. Wajib atas kita semua, baik yang penguasa atau rakyat untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita dalam bentuk rasa tahabub, saling mencinta dan ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, bersatu, bersatu menggapai kemaslahatan supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kata beliau wa alaina an najtami'a 'alal haqq wa nata'awana 'alaihi wa an nukhlisa fi jami'i a'marina wa an nas'a li hadfin wahid huwa islahu hadhihi al-ummah islahan diniyan wa dunyawiyya qadri ma yumkin. Kita juga wajib kata beliau Wajib untuk bersatu di atas kebenaran. Wajib ta'awun, saling bantu membantu di atas kebenaran, mengikhlaskan semua amal-amal kita, berupaya menggapai satu tujuan, memperbaiki umat, membina umat dengan pembinaan agama dan dunia semampu kita. Ini kewajiban-kewajiban kita Barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu. Ini syaratnya itu. Bobitnya. Kata Syekh, "Walayyumkina dzalik hatta tattafiqa kalimatuna wa natrukal munaza'at bainana wal mu'arabat allati la tuhaqqiqu hadfa bal rubbama tafutu maqsuda wa ta'tibu mawjuda." Itu semua tadi kata beliau Tidak mungkin terwujud Antum kepingin Saling mencinta karena Allah Ta'awun al-fil wa taqwa Bersatu untuk menggapai kemaslahatan bersama Bersatu di atas al-haq Ta'awun al-haq Mengikhlaskan niat Mencapai tujuan yang sama Membina umat dunia akhirat Tidak mungkin tercapai ini semua Kecuali kalau kalimat-kalimat kita bersatu satu kalimat. Dan meninggalkan perseteruan-perseteruan di antara kita. Pertentangan-pertentangan yang tidak pernah mampu mewujudkan tujuan. Bahkan ikhtilaf-ikhtilaf tadi bisa jadi akan meluputkan tujuan kita dan bahkan bisa mensirnakan apa yang telah ada. Harus dengan dua perkara, bersatu di atas al-haq, menyatukan kalimat kita misi, visi, langkah kita di atas kebenaran dan meninggalkan semua sebab-sebab pertikaian, ikhtilaf dan segala macamnya di kalangan kita semuanya barakallahu fikum. Hadza wadih. Dan belum bacakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Barakallahu fikum. Itisam bihablillah bersatu di atas tali Allah al-haq dan jangan berpecah belah. Maka di sini khonamtina azakumullah yang namanya ta'awun itu diperlukan yang namanya jiwa besar. Diperlukan yang namanya kedewasaan. Diperlukan yang namanya keikhlasan. Harus dibuang jauh-jauh sikap kekanak-kanaan harus dibuang jauh-jauh sikap kerdil. Barakallahu itu Supaya semuanya satu, satu kalimat, satu kata, satu visi, satu misi, tujuannya sama untuk membela agama Allah Azza wa Jal, tidak ada tendensi pribadi, kepentingan pribadi dan segala macamnya. Baru akan terwujud yang namanya ta'awun al biri wa taqwa, ta'awun syar'i, untuk membina umat, tarbiyah umat, didik umat dan segala macamnya. Ini yang tuh harus meresapinya. Barakallahu fikum. Babit yang berikutnya At-ta'awun 'alal birri wat taqwa yakunu bi umurin Bertawun Aral birri wat taqwa ya ikhwan bisa diwujudkan dengan banyak cara. Bisa ta'awun bil mal. Bertawun dengan harta benda yang kita miliki. Yang punya kelebihan harta, ta'awun dengan hartanya. Adalah kita awun bil jah. Bertawun dengan tahta kedudukan yang dia miliki, yang dia punya, yang dia sandang. Memberi kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin memberikan kemudahan-kemudahan dalam perkara tarbiyah, menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberi kemudahan-kemudahan dalam perkara ini dengan tahta yang dia punya. Ta'awun bil jah. Ada pula ta'awun bil badani wal khidmah. bertaawun dengan fisiknya, dengan khidmatnya yang dia mampu. Ada lagi ta'awun bin nasihati wal irsyad Bertawun dengan menasihati dan bimbingan-bimbingan Ide-ide yang cemerlang Ide-ide yang membangun Membuat inovasi-inovasi yang bagus Untuk memperjuangkan agama Bin nasihah wa taujih Ada pula yang namanya ta'awun bidu'a. Ikut andil ta'awun dengan doa Doakan kebaikan untuk orang-orang yang berjuang eh, Memperjuangkan agama ini Doakan supaya mereka diberi taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal, diteguhkan langkahnya, disatukan langkahnya dan kalimat-kalimatnya. Doakan supaya semuanya lancar saja, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Sertai mereka dalam doa. Barakallahu Sehingga ta'awun jangan tentu bayangkan ta'awun semua dengan harta benda. Ajakan ta'awun, waduh duit mana? Tidak. Macam-macam jalan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Yang paling afdal, yang paling afdal ya ikhwan, yang bisa bertawun dengan semua tadi. Ada lagi yang kurang at-ta'awun bil ilm. Ta'awun dengan ilmu. Mengajarkan ilmu yang kamu punya. Yang paling afdal yang bertawun dengan semua tadi, ilmu ya iya, harta ya iya, tahta ya iya, dengan khidmat fisik ya iya, dengan ide-ide nasihat bimbingan-bimbingan dia juga iya, dengan doa juga iya. Itu yang paling afdal. Maka harus digalakkan para fikum ini semua. Dalam kerat tarbiyah membina umat atau harus ikut andil. Penyebaran-penyebaran buletin, penyebaran-penyebaran majalah-majalah yang di atas sunnah, penyebaran yang namanya ceramah-ceramah agama dari kalangan para ulama, para masyayikh, para duat dan yang lain-lain sesuai dengan yang kamu mampu. Dengan yang itu mampu para untuk membuat umat ini semakin mengerti akan agamanya, tarbiyatul ummah barakallahu fikum. Naam. Prinsip yang berikutnya ialah at-ta'awun la yunafi at-tanasuh Yang namanya ta'awun saling bantu membantu tidak bertentangan dengan tanasuh saling menasihati. Justru yang namanya tanasuh saling menasihati satu bentuk dari bentuk-bentuk ta'awun. Namanya ta'awun bitawjihi wal irsyad. Tanasuh merupakan konsekuensi ta'awun. Tanasuh saling menasihati. Upaya untuk mensyarikan ta'awun tadi. Ada yang salah-salah ditegur dinasihati. Supaya dia menghilangkan kesalahannya. Luruslah kita awunya. Yang bengkok-bengkok yang menyimpang-menyimpang diluruskan kembali dengan nasihat. Harus ditegakkan yang namanya nasihat, ditegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Tayyib ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala disebutkan dalam sebuah risalah berjudul Ta'awunud Du'at wa Atharuhu fil Mujtama' di halaman 41 dan setelahnya ditanyakan kepada Syekh bin Utsaimin rahimahullah soal ya Syekh di medan dakwah Islamiyah dapat dijumpai banyak para dai Masing-masing dai ini memiliki uslub dakwah, memiliki torikoh-torikoh dakwah yang berbeda-beda. Namun dijumpai juga di sana terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan dalam masalah-masalah yang penting dalam masalah akidah dan semisalnya. Pertanyaannya adalah, mahiyah mawabit? allati tarawnaha lil amali wat ta'awun ma'a haula wa ghairihim. Apa dhabitnya? Menurut pandangan engkau wahai syekh untuk kita beramal dan bertawun bersama dengan dai-dai tadi. Beliau mengatakan jawabannya Syekh rahimahullahu taala tidak syak lagi Dobitnya, koidahnya untuk menyelesaikan ikhtilaf perbedaan tadi adalah kembali kepada bimbingan Allah Azza wa Jal. Ya ayuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi rasul. Bimbingan ayat ini diminta kembali kepada Allah dan Rasulnya. Semua khilaf-khilaf yang ada selesaikan dengan kembali kepada bimbingan ayat ini Quran dan Sunnah. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa makhtalaftum fi syai'in wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah." Apapun yang kamu perselisihkan, hukumnya kembali pada Allah Azza wa Jalla. Belum menerangkan selesai. Kata Syekh rahimahullah, "Fal wajibu 'ala man kharaja 'anil shawab fil aqidah aw fil 'amal ay fil umur al-'ilmiyah wal 'amaliyah" الواجب أن يبين له الحق ويوضح فإن رجع فذلك من نعمة الله عليه وإن لم يرجع فهو ابتلاء من الله تعالى له kewajiban yang wajib atas siapa saja yang keluar dari kebenaran dalam perkara akidah atau perkara amal yakni orang yang salah dalam perkara ilmiah dan amaliyah yang wajib dijelaskan al-haq kepada dia. Dijelaskan, dijabarkan al-haq kepada dia. Kalau dia mau rujuk, alhamdulillah, nikmatin Allah. Tapi kalau nggak mau rujuk, itu merupakan ujian Allah atas dia. Kewajiban kita kata Syekh. Wa alaina an al khata' alladhi huwa waqi'un fihi. an nubayyin al-khata وأن نحذر من هذا الخطأ بقدر استطاعة kewajiban kita kita harus menjelaskan kesalahan dia harus menjelaskan kesalahan dia dan mewaspadai kesalahan dia semampu kita wa ma'adzalika la nai'as namun jangan putus asa Sebab Allah Azza wa Jalla mengembalikan beberapa kaum dari bid'ah-bid'ah yang besar sehingga mereka termasuk ahlu sunnah kembali. Barakallahu fikum. Al-muhim kata beliau fal hasil anna masail al-aqidah muhimmah wa at tanasuh fiha kama at tanasuh aidan fil umur amaliyah. Al-muhim kata beliau, al-hasil masalah akidah sangat penting. Maka wajib saling menasihati dalam perkara akidah sebagaimana wajib menasihati dalam perkara-perkara amaliyah. Wajib menasihati. Dan juga belum menyimpulkan yajibu alaina fi man khalafana fil umur al-ilmiyah wal amaliyah yajibu alaina al-munasahah wa bayanul haqi ma'a ala kulli hal. Kewajiban kita Kewajiban kita terkait dengan orang-orang yang menyelisihi kita dalam perkara ilmiah dan amaliyah wajib untuk kita nasihati dan wajib untuk menjelaskan yang hak bagaimanapun keadaan. Intinya Ketika ada ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah, ta'awun dalam perkara-perkara yang syar'i pada amal-amal jama'i itu semua tidak menafikan nasihat ya. Tidak menafikan yang namanya nahi mungkar. Tetap ditegakkan yang namanya nahi mungkar, ditegakkan yang namanya nasihat walaupun berlangsung padanya ta'awun. Ini justru sangat penting. Inilah prinsipnya harus sunnah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan hizbiyin. Ahlu sunnah salah katakan salah, menyimpang katakan menyimpang, bengkok katakan bengkok, diluruskan, dibenahi supaya tarbiyahnya sahihah. Bahkan ya, bahkan di dalam kondisi yang kritis krisis sekalipun dalam kondisi sedang mem memerangi musuh-musuh agama dalam kondisi jihad fisabilillah perang itu, Yang namanya mungkar adalah mungkar diingkari. Tetap ditegakkan yang namanya nahi mungkar walaupun sedang perang. Itu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Itu prinsip yang diajarkan salafun saleh rahimahumullahu taala. Tujuannya membersihkan itu semua dari kotoran-kotoran penyimpangan. Sehingga tarbiyahnya bagus, taunya bagus, dakwahnya bagus, bersih di atas Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Adapun hizbiyin ya ikhwan, mereka menghalalkan segala cara dalam rangka untuk terwujudnya sebuah tujuan, mereka menerjang semua larangan. Ketika ada orang yang menyimpang dibiarkan, yang penting terwujud yang ada Barakallahu Itu mereka ya. Ketika mereka menghadapi musuh-musuh agama, menghadapi al-Yahud wan Nasara, yang penting mereka bisa mengumpulkan sekian banyak masa untuk menghadapi musuh-musuh agama. Tidak peduli di masa itu, di masyarakat tadi, di kelompok tadi. Apakah ada orang yang menyimpang atau tidak, masuk padanya yang sufi, yang syi'i, yang khariji, yang qadari, yang mu'tazili, yang asy'ari, yang jahmi, yang sururi, yang kutbi, semuanya masuk. Yang penting mendapatkan tujuan mereka. Itu namanya mu'hizbi. hizbi bukan ta'awun syar'i. Sehingga ikhwan azakumullah at-ta'awun ini pun juga berat. Kita dituntut untuk bertahun saling bantu membantu dalam membina umat Islam yang mengalami kondisi yang digambarkan di atas. Tapi ta'awun tadi harus dengan cara yang syar'i. Harus sesuai dengan dawabit, kaidah, kaidahnya yang syar'i supaya caranya benar, langkahnya benar sehingga akan terwujud hasil yang benar pula di kemudian hari. Barakallahu fikum. Ikhwan Untuk menyemangati orang bertawun, untuk menyemangati orang bertawun harus difahami, harus dimunculkan motivasinya. Apa yang memotivasi Anda untuk mau bertawun? Kalau motivasi Anda adalah tujuan pribadi, tidak bakal awet. Kalau motivasi Anda adalah mencari nama, tidak bakal langgeng. Kalau motivasi Anda ta'awun hanya semata-mata prestise atau kemasyhuran, tidak bakal awet, akan hancur ta'awun tadi. Tapi ingat, dalam Islam barakallahu fikum yang memotivasi kita untuk bersemangat ta'awun terutama dalam membina umat motivasi kita yang paling utama ialah imtithalu amrillah ibtiqa dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang memotivasi kita untuk ta'awun melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan kita untuk bertawun dalam rangka mengharapkan wajah Allah semata bukan riak bukan sum'ah bukan mencari pengikut, bukan mencari kedudukan, bukan mencari jabatan, bukan yang lain-lainnya. Tulus ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini yang langgeng, ini yang akan kokoh para kelahir. Motivasi yang lain dalam rangka nusratu dinillah membela agama Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wahai orang-orang yang beriman apabila kalian apabila kalian membela agama Allah Subhanahu wa taala Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki kalian nusrat dinillah dan itu merupakan amal yang sangat besar amal yang begitu besar pahalanya amal yang dilakukan oleh semua ambiya wal mursalin, semua salafun salihin, mereka berjuang membela agama Allah dengan ta'awun tadi. Nusratu dinillah. Berjuang ya, untuk perjuangan membela agama Allah azza wajalla. Juga di antara yang memotivasi memotivasi kita untuk untuk bertawun adalah semangat ukhuwah Islamiyah semangat ukhuwah islamiyah innamal mu'minuna ikhwah mukmin itu bersaudara tatkala menyaksikan kaum muslimin di atas kejahilan di atas kebodohan mereka terancam oleh sekian banyak pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang Terancam oleh sekte-sekte yang bakal menerkam mereka Dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada Ketika antum punya motivasi ukhuwah Islamiyah, antum tidak bakal rela. Tidak bakal rela menyaksikan kaum muslimin jadi sasaran empuk ashabul ahwa'i wal bidah. Jadi korban-korban mangsa-mangsa makar-makar musuh agama. Tidak mungkin. Kamu akan berusaha untuk membantu mereka. Berupaya untuk mengentaskan mereka dari kejahilannya berupaya untuk menarik mereka menuju hidayah, berupaya untuk mengentaskan mereka dari kebodohan, dari penyimpangan menuju sunnah Rasul SAW. Itu namanya motivasi ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebagaimana kamu sendiri tidak mau terjatuh dalam kekufuran. Kamu sendiri tidak mau jadi orang kafir atau musyrik. Tidak mau jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Maka seharusnya pula anda punya perasaan yang sama terkait dengan kaum muslimin yang lain. Itulah makna sabda Rasulullah SAW. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalil jasad. Perumpamaan muminin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling sayang di antara mereka, saling membantu di antara mereka diumpamakan seperti satu jasad. Satu tubuh. Ketika ada orang yang menyimpang di mana-mana, sesat di mana-mana, jahil di mana-mana, kamu merasakan ada yang nggak beres. Gelisah. Sehingga muncul semangat tahun, semangat ukhuwah Islamiyah berupaya mengentaskan mereka dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Itu namanya ukhuwah Islamiyah yang jujur. Ukhuwah Islamiyah karena Allah semata, tidak ada tendensi duniawi yang lain. Semangat ukhuwah ya Islam. Rasul mengatakan dalam satu yang lainnya lagi al mukminu lil mukmini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan satu sama lain saling menguatkan. Itu pula makna sabda Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia kepingin baik, kepingin dapat taufik, kepingin dapat hidayah, kepingin di atas sunnah. Maka dia pun mengharapkan mendambakan muslimin baik, muslimin dapat taufik wal hidayah, muslimin di atas sunnah. Itu namanya bentuk ukhwah ya. Motivasinya motivasi ukhwah Islamiyah. Sidukul ukhuwah lillah. Barakallahu Dan kunci daripada itu semuanya adalah al-iman. Adalah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dorongan iman. Kita bisa tampil, bisa ikut ambil dengan apa yang kita mampu untuk ta'awun al firri wa taqwa, ta'awun bertarbiyah, mentarbiyah umat, ta'awun mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, ta'awun dalam perkara dakwah, itu semuanya kuncinya, asasnya dorongan iman. Maka semakin tebal iman seseorang, semakin semangat dalam bertawun kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'awun al-birri wa taqwa, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin berkurang tipis keimanannya, semakin lemes dan lemah sikap ta'awunnya. Semua kembali kepada iman. Barakallahu fikum. Maka ikhwanatillahi Khulasahnya adalah dari apa yang disampaikan penjabaran yang cukup panjang tadi di dalam membina umat tidak mungkin seorang diri. Dalam mentarbiah anak-anak kita, mentarbiah anak-anak kaum muslimin, mentarbiah umat tidak mungkin seorang diri. Diperlukan yang namanya ta'awun alal biru wa taqwa, diperlukan andil-andil sumbangsih-sumbangsih dari semua pihak dari kalangan salafiyin ahlu sunnati wal jamaah harus ada tahun masing-masing harus aktif tidak boleh pasif jangan hanya berdiam saja semuanya harus merasa punya tanggung jawab untuk menebarkan sunnah mentarbiah umat di atas sunnah yang mulia ini Walaupun perkaranya remeh. Antum harus punya andil di situ ya. Semata-mata antum apa namanya menyebarkan al-haq atau mendapati ada buletin yang sangat bagus di atas sunnah dengan materi yang bagus atau sebarkan di kalangan kaum muslimin luar biasa siapa tahu dapat taufik wal hidayah dari Allah azza wajalla besar pahalanya walaupun satu rupiah yang antum berikan untuk visabilillah sangat berharga nilainya untuk kepentingan kamu sendiri ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan sebagai bentuk engkau selalu bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan ahlu sunnah, bersama dengan salafi dalam suka dan duka. Maka perlu diwujudkan semangat ta'awun. Diwujudkan semangat ta'awun. Yang memotivasi adalah iman. Iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang memotivasi ini perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah Azza wa Jalla ibadah kita kerjakan lillahi taala untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang memotivasi semangat ukhuwah Islamiyah. Mereka semua adalah saudara kita kaum muslimin, bahkan anak-anak kita, anak-anak saudara kita, anak-anak kaum muslimin, masyarakat muslimin seagama dengan kita. Maka diupayakan ta'awun untuk membina mereka, mentarbiah mereka dengan ta'awun syar'i. Semangat berukhuwah para kalau itu. Ini yang akan mendorong e, menumbuhkan semangat bertahun dalam membina umat barakallahu fikum. Dan jangan lupa ketika bertahun diperhatikan baik-baik yang namanya al-dawabit wal qawaid, ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah tahun supaya jangan sampai terjerembab di dalam kubangan-kubangan penyimpangan dikarenakan salah kaidah. Barakallahu fikum wallahu taala a'lamu bisawab. Nah, ya, ada waktu sekitar seperempat jam. Sekarang jam dua seperempat ini.